Ya. Jadi itu perkara yang sangat baru. Maka itu hal yang menyusuri sunnah Rasulullah SAW membuat kalimat secara sendiri, kemudian mengundang ustaz untuk ceramah dengan biaya yang besar sesuai dengan kemampuan masing-masing yang kadang-kadang biaya untuk walimah itu sendiri bisa sepadan atau melebihi biaya untuk haji. Itu tidak, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan hadirinya. Ya, tidak dibenarkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dulu, ketika Abu Bakar dan Umar datang kepada sahabat Zaid bin Sabit, radhiyallahu anhu, meminta agar Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan. Beliau saja menolak pada awalnya dengan mengatakan kepala di malam yang pagi An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalian berdua mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada perkaranya masalah. Dikumpulkannya Al-Quran. Bagaimana dengan hal yang jelas-jelas tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan munculnya seperti belum lagi maksiat-maksiat yang lain. Kadang-kadang ada musiknya, sekalipun musik dengan daya Islami menandakan musik Islam. Tapi kalau dari Islam nggak tidak sah. Kan gitu. Nah, saya jadi yang mau naik haji tidak usah wali haji. Berpamitan saja sama keluarganya, karena mungkin ada yang ditinggal dari keluarganya, titip, diamanakan sama tetangganya, sudah cukup. Rasulullah berhaji dari Madinah, para sahabat berhaji dari Madinah ke jalan tidak ada, silah mengumpulkan masa kemudian dalam haji. lagi. Tidak pernah Umar juga Abu Bakar berceramah pada dalam haji atau sekaliannya. Dia kembali bagaimana sampah salah Hal itu jangan kemudian dianggap itu kan siasa saja, urusan dunia saja. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Ya, misalkan masalah tahlil, baca Quran, yasinan dan seterusnya. Itu ada tradisi saja. Kita harus bedakan mana tradisi, mana ibadah. Tidak ada orang baca Quran tradisi tidak ada. Kecuali orang yang hatinya tidak tersentuh dengan Al-Quran. Baca Quran tidak ibadah. Untuk menghindari peningkaran akan ibadah yang bisa tadi, mengatakan itu apa? Tradisi. Maulid Nabi tradisi. Surah Mi'raj tradisi. Akhirnya apa pun nanti sholat juga tradisi. Nah, ini cara lingkungan. Kita kembali kepada bagaimana sholat ulama. Jadi apa apa saja yang tadi itu mesti sudah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kali itu urusan apa? Di urusan agama. Ya, sedang berpolitik, dengan politik-politik yang jelas Nah, Hasil kerjanya orang-orang kufar, demokrasi, penggelam di situ, kebetulan, dengan ikhtilah, dengan muncul, dengan apa yang maksiat jelas, di depan mata maksiat masih berupaya dibela dengan itu kan perjuangan, itu kan perjuangan Islam. Apa kurang cara Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam? Dan begitu. Apalagi di kaya sadari bahwa demokrasi itu identik dengan musyawarah. tidak ada soal itu sudah. Jadi sudah sudah merupakan pikiran yang terlalu berani terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu loh bilangnya. Yang beli beli apa? Jelas sistemnya sistem upah yang masuk di situ. Di samping itu kok tidak mau dia berakhir. Oh menolak itu. Imam Sallallahu Faulai Kaumul Kafir. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang yang kafir dengan pemahaman yang keliru. Tidak mau. Bahwa dia sendiri sudah apa? Menenggelamkan dirinya pada hukum produk orang Kalau dicari begini, visi yang katanya Abu sunnah mengingkari demokrasi, tapi begitu Jadi pemimpin dari hasil demokrasi diakuinya. Ya, susah dialog sama orang semacam itu. Tapi tidak paham antara hasil dengan sarana. Nah, daripada sarana dan hasilnya juga apa bisa bisa. Jadi kaitan kalau namanya pemimpin susah, dengan itu pemimpin. Cara apapun yang terjadi selama itu pemimpin yang sah, berarti itu pemimpin kita ini bicara kenyataan. Begitu. Sampai kita ini kalau nadar, nadar itu dilarang apa boleh? Nadar itu pak, boleh atau dilarang? Dilarang mereka bersama selama. Akhirnya melarang nadar. Tapi kalau untuk bernadar, hasilnya bisa jadi apa? Wajib kan bentuknya ketaatan. Ini beda cara dan beda hasil. Itu sederhana, saya tidak mau kias-kiaskan begitu lagi. Nah, jadi kita cukupkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah kagum, kagum kepada seseorang, itu seolah-olah kita lebihkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kadang-kadang dia mencela sahaja, mencela nabi, punya pemikiran yang menyimpang, kalau sufi ya misalnya, atau takfir, suka mengkafirkan orang, nggak peduli. Bila bisa bisa. Jadi jangan sampai kita tertutupi dari kebenaran dengan cara yang seperti ini. Karena alim tidak itu ada dua unsur. Ada bayat fiksiyah. Bayat yang langsung, ke tangan ikrar. Ada bayat yang haliyah. Sama pemimpinnya. Enggak jabatan, enggak tapi dituntut harus taat. Dia dikasih amalan apapun, terbaik dari kenapa? Dari tapi kita lihat seperti itu yang saya sebutkan. Kalau lagi musuh satunya itu, udah berkecamatan partai kumpul dari perahu, di diusung. Tidak lagi perempuan, kok nyanyi musik di kerja situ, pakai kepakaian dan seterusnya, halal. tidak ada satu yang begini, gitu. wah ini maksiat, Tidak ada. Semuanya sah. Dinasabkan kepada darah subhanahu Terus mau kayak mana lagi tuh? Kalau seperti itu cara berpikir. ini tanggung jawab ahli sunnah. Kewajiban antum untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri contoh, dinasihati. Menasihati orang itu tidak seperti nasihati selain orang. Iya tak? Nah. Saya balik kepada pembahasan. Jangan bicara politik. Kemudian yang ketiga di antara syariat syariat syariat kan pada bulan Zulhijjah adalah takdir. Takdir pada bulan Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan dari awal Zulhijjah boleh takdir. Tapi yang masyhur pendapat para ulama dan itu yang waras dari salah takdir pada Idul Fitri dimulai Idul Fitri dimulai pada pagi ketika mau berangkat ke musola untuk sholat id. Atau terbenamnya matahari maghrib malam itu. Itu paling cepatnya Selesai dengan ditegakkan sholat id. Itu kalau idul fitri. Ada pun idul adha. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Islam ini Ta'ala ketika beliau ditanya tentang waktu takbir pada dua salat Id. Beliau berkata, Alhamdulillah, asaqul aqwali fi tafsir alladhi alaihi jumhur salaf wal fuqaha min as-sahabati wal a'immah ay yukabbira min fajri yawmi arafah ila akhir ayyami tasrih akibat kulli salatin wa yusra'u li kulli ahadin ay yusbihira أن يسهر بالتقدير عند الخروج إلى العيد وهذا في اتفاق الأئمة الأربعة Beliau segala puji milik Allah paling benarnya perkataan dalam takbir ini yang ada di atasnya jumhur salaf dari salaf dan para fuqaha dari kalangan sahabat dan para imam kaum muslimin seorang bertakbir pada Idul Adha dari subuh hari Arafah sampai berakhirnya hari-hari tasrif. Nah itu, itu Idul apa? Subuh hari Arafah ini subuh tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah mulai takbir. Sekarang di antara kita yang diamalkan. Takbirannya malam itu. Itulah Idul Fitri amal. Iya, Idul Adha sehari sebelum Aid. Jadi kalau malam ini malam tanggal 9, besok setelah sholat subuh sudah disyariatkan apa? Takbir. Bahkan sebagian ulama mulai masuk bulan Zulhijjah sudah disyariatkan apa? Takbir. Karena di antara amalan yang disyariatkan pada awal Zulhijjah memperbanyak takbir. Takbir. takbir. Tapi yang subuh terkait dengan eh, dengan hal ini subuh tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Sampai terbenamnya matahari akhir hari Aid. Jadi hari hari hari Pasri. Jadi tanggal 9, tanggal 10 Yaumul Nahar, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tiga hari ini, tanggal 13, maghrib malam 14, maghrib malam 14, habis. Jelas ya, takbir, idul adha, tidak amalkan. Di masjid, di mana saja berada, kata tulis Islam, nanti bantu di sholat di sholat-sholat selepas sholat satu di antaranya tapi tidak hanya terbatas di situ di pasar takbir nggak apa. Itulah itu itu takbir di pasar. Sekarang nggak ada yang berani takbir di pasar. Dipegang orang di bawah karang jangan. Itu menunjukkan asingnya sunnah kan begitu. Terasingnya sunnah. Sampai ahli sunnah sendiri nggak berani mengamalkan sunnah. menuntut ahli tidak mengamalkan sunnah. Subhanallah benar kata-kata Rasulullah SAW. Ya, Islam tadi dan yang umur, saja Islam tadi dan yang umur, hari itu kamu saja. Ibnu Umar itu tak di pasar. Waktu mendengar takbirnya umat, manusia takbir itu. Nah, nanti takdir di pasar. Orang kan nanti ikut takdir. Masya Allah. Ya. Baik selepas salat salat salat fardu sebagai imam diingatkan cara mengingatkannya ya selesai pikir tapi tidak usah di komando sekedar mengingatkan kalau imam takbiran kan semua seperti tapi jangan kemudian di komando dengan takbirnya imam kadang-kadang kan lupa mungkin tidak pernah ada kan cuma tahu sekali itu pun jarang-jarang dikerjakan ya kan nah, tapi membesarkan Allah Subhanahu ويشرع لكل أحد أن يشهر بالتقدير عند الخروج إلى الحيض. Kemudian juga ketika keluar ke musalla tempat salat id disyariatkan untuk bertakbir dengan mengangkat suaranya. Ini sudah sering sekali dibahas, tapi jarang sekali kita Takbir itu pelan-pelan betul. Yang pelan itu perempuan. Perempuan pelan-pelan jangan keras suaranya aurat. Laki-lakinya jangan nyanyi perempuan. Keras Ya. Wahada bin ini imam bil dan ini juga kesepakatan imam yang empat. Jadi Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah Saya kemudian mesti yang Ya. Jadi tidak dikhususkan kalau saya dipahami mengkhususkan hadis sholat, tidak. Yang benar, mengkhususkan hadis sholat saja tidak ada dalilnya. Ya semua ada Mulai tanggal pagi 9 sampai terakhir hari Asri. Ya. Nah, kemudian tentang sifat takdir. Sifat takdir. Jelaskan dulu ya. الشيخ علي بن حسن الحنفي رضي الله عنه كما رمت عن النساء ولم يصح حديث نبوي في في, في كيفية التقدير فيما أعلى إنما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم dan tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat takdir. Kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalil itu. ya, sebatas yang saya tahu kata beliau hanya datang dari sebagian sahabat ridwanullah alaihi takdirnya para sahabat ini tampak takdir nah takdir hari ini pun sudah di direkayasa Beliau mengatakan, "Fakana Ibnu Mas'ud radhiyallahu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu yang yaqulu Beliau mengatakan berapa takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. sebagaimana yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil alhamd. Jadi takdirnya Abdullah bin Satu. Takdir itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih. Nanti kita contoh. Tidak bagus, tidak apa-apa. Ada yang bagus kan ada. Ada betulnya. Tambah semangat. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd sekali lagi beliau mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma adana kata yang nampak enggak pernah ini dilakukan angel jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar wa ajal Allahu Akbar ala ma hadana ditakbir Abdullah ibn Abbas وأخرج عبد الرزاق من طريقه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح an Salman al-Qais radhiyallahu anhu. Takbirnya Salman radhiyallahu anhu. Qala Salman berkata, "Kabirullah, Bertakbirlah untuk Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dan begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jelas. Bagus takbir. Begitu. Nah. ولقد خالف كثير من العامة هذا الذكر الوارد عن السلف بأذكاره dan banyak dari kalangan manusia secara umum menyelisihi zikir yang bentuknya takbir yang telah datang dari salaful ummah itu dengan ditambahi pikir-pikir yang lain. Wal tambahan-tambahan yang lain. Wa muhtara'atin dan perkara-perkara yang dibuat-buat lalat-lalat yang tidak ada asalnya dari salah nah, makruf ini. Sebetulnya kita melakukan itu. Kadang tambah ayat kursi, kadang ditambahi surat yasin, kadang ditambahi pikir-pikir yang lain. itu istighfar, doa aku jaga, gitu ya. dan seterusnya. Surat al ikhlas Kalau ini kaset-kaset yang kita tentang takbir itu seperti Kemudian disertai dengan apa? Mahajib. Alat musik. Eh, Mahajib itu haram. Ya. Mahajib haram. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa nanti akan ada satu kaum yang apa? Menghalalkan atau me, ya, menganggap halal. Jadi sesuatu yang asalnya haram. Jadi menghalalkan apa haram. Menghalalkan sutra, persinaan, khomer, ma'azif, alat-alat musik. Mereka menamai, disamarkan dengan bukan namanya. Zina, tapi suku apa, itu komer minuman sehat atau apalah begitu namanya lambang persahabatan misalkan begitu atau obat kusi nah sutra diharam dihalalkan untuk laki-laki kita harus open maka nanti akan ada satu kaum yang seperti akuan bahkan bukan satu berapa banyak kaum ya. Nah, يستحلون القرى والخمر والمعازف نقل رسول kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang orang itu berdalilnya dengan ucapan ulama. Itu Ibnu Hajar boleh membolehkan mania atau musuh. Bukan dalil dalil itu dari Rasulullah atau dari Al-Quran atau dari para sahabat itu dalil kadang diingkari masjid kuburan atau kuburan di dalam masjid sama masjid dalam kuburan kuburan dalam masjid sama dalam nah dalilnya apa masjid Nabawi itu bukan dalil karena Masjid Nabawi pada saat dalil tidak seperti hari ini. Jadi dalil itu ketika dari Al-Quran atau dari Rasulullah, karena ya Rasulullah SAW masih eh, belum apa siapa dengan syariatnya atau ketika Rasulullah masih hidup atau para sahabat. Sampai pada masa sahabat tidak dimasukkan kuburan Nabi itu ke masjid. Kemudian diperluaskan ada kondisi aku tidak memungkinkan untuk dimasukkan sekalipun sudah diingkari sebagian ulama terus kondisi itu dijadikan dalil kadang-kadang orang berdalil dengan dalil yang fatal bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat itu kuburan-kuburan makom itu dikira kuburan makom tempat terdiri ketika bangun kata makom tempat terdiri Ada orang yang dan yang tempat itu koma. Kalau koma itu hampir mati. Kan gitu ya. Masya Allah. Makam itu tempat berdiri. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Cuman kalau kita lihat makam. Makam itu ya kuburan. Bilang kok nggak bisa makam. Kalau makam masuk makam mungkin orang Arab nggak ngerti makam segala makhluk dan kuburan tidak berdiri. Kadang ada yang tidak membedakan. Kalau makom itu kuburan orang yang istimewa. Tapi kalau orang yang istimewa namanya kuburan. Tidak pakai ilmu Nah, saya seperti ini. Sampai Al-Hafidh Ibn Hajar Ta'ala dalam Fathul Bani beliau mengatakan tentang takdir ini. Waqad ukhbisat fi hadzal zaman iyadatun kan la aslalaha. Ini zamannya Al-Hafidz. Sungguh telah dibikin, dibuat-buat perkara yang baru. Pada zaman ini, dalam takdir tambahan. Yang tidak ada asalnya yang teruskan dari salah ummah. Bahkan ditakdir sama sahabat. Bahkan bukan hanya tambahan. Tambahan-tambahan yang begitu banyak dan kenyataan kita dengar dan kita lihat. Bagaimana kaum muslimin melantunkan takbir. Bahkan kadang-kadang yang asal gila. Dan begitu. Tidak puas dengan itu disertai dengan yang lain. Karena apa? Atau istilah takbir kini. Takbir kini. Tidak ada. Kalau dulu takbir kini itu disyariatkan. Bagus. Tentu Rasulullah keliling. Kalau cuma kini ada bisa Rasulullah kini. Tapi Rasulullah kerjakan. Berarti itu jelek atau bagus? Jelek. Lakukan khairan wa Anda kan itu baik tentu sudah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Islam itu sudah sempurna. Kalau kita itu pahami Islam sempurna, terus kita pakai kalimat emas, Iman iman. Coba catat ini dengan tinta emas pada diri kita masing-masing. Imam Malik ketika mengingkari orang yang mau ikhra, ketika bertanya, "Ya Imam, uridu an Akhrij, saya ingin ikhram. Min aina akhrij? Dari mana saya melakukan ikhram? Kita memang dari arah dari mana Rasulullah SAW berikhram. Ya enggak, saya ingin ikhram dari rumah saya. Kata Malik, la taf'al. Ini akhafu an usibakum fitnah. Jangan kamu lakukan jahat. Saya khawatir akan menimpa kepadamu fitnah. Fitnah apa ya iman? Saya cuma menambah beberapa meter katakanlah atau beberapa mil dari tempat Rasulullah dan ke rumah saya. Maka Imam Malik mengatakan fitnah mana lagi yang lebih besar, lebih bahaya dari engkau menganggap baik sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma nambah sedikit diingkari kelas sama Kenapa? Islam sudah sembuh. Lalu beliau membacakan ayat Allah Aliyah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alih. Setelah itu beliau menerangkan bahwa Islam sudah sempurna. Lalu beliau mengatakan, "Wa ma lam yakun yawma idin dina la yakun yawma dina." Apa saja yang pada saat turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu bukan ajaran, hari ini pun bukan agama. Karena sudah sempurna. Kalau sekarang ada satu agama yang dulu bukan agama, sekarang jadi agama, tapi belum sempurna. Cara dakwah Rasulullah itu agama bukan agama. Lah kalau urusan uang hajat saja ini agama, masa cara dakwah bukan agama? Jelas itu agama. Cara memperjuangkan Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, itu cara yang keliru. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Jadi keyakinan kita bahwa Islam sudah sempurna itu seperti itu. Apa yang pada saat surat Al-Maidah yang sudah turun itu bukan agama, hari ini ya bukan agama. Besok ya bukan agama, kemarin ya bukan agama. Karena agama sudah sempurna. Apa yang bukan agama pada saat itu, kapanpun tidak akan mungkin jadi agama. Kan Abdullah bin Umar dengan tegas menyatakan, Kullu bid'atin dolala wa imra'ahan Semua bid'ah itu sesat, sekalipun sebagian manusia memandang lain. Enggak jadi ukuran pandangan manusia. Ini kan perjuangan Islam. Al-Harbu tidak. Perang itu tipu dengan alasan-alasan begitu banyak. Tidak. Man amal dan laisa alaihi amruna fahuwa rabbun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntutan dari Nabi SAW tertolak. Sekalipun yang mengamalkan ikhlas tidak bisa diukur. Ikhlas saja tidak cukup. Buktinya Rasulullah SAW tidak mempertanyakan masalah ikhlas ini. Pada seorang yang jelas-jelas ada di hadapan Nabi dan menyelidiki sunnah Rasulullah SAW. Bisa jelas seorang yang Allah malam terus tidak tidur. Seorang yang puasa terus tidak tidur. Seorang yang tidak mau tidur di atas kasur. Seorang yang tidak mau makan daging seorang yang tidak mau menikah. Manakala amalan-amalan ini menyelisih sunnah, nanti tidak katakan kami ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak. Ikhlas itu baru muhtadah, baru diperbincangkan manakala amalan mencocoki sunnah. Kalau amalan lahir sudah tidak mencocoki sunnah, tidak usah bicara ikhlas. Rasulullah tidak pernah bicarakan ikhlas hal kondisi seperti ini. Maka manakala Nabi melihat sholat malam yang tidak seperti tuntunan Nabi, puasanya nggak seperti contoh Nabi Muhammad meninggalkannya perempuan tidak mau makan daging tidak mau tidur di atas permadaan kasur itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Nabi katakan taman rohibaan sunnati sallallahu siapa yang benci dengan sunnah bukan golongan Nanti tidak tanyakan ke kepada Islam. Bahkan kita yakin karena itu yang, yang akan melakukan para sahabat, tentu mereka akan ikhlas. Insya Allah Tapi bersama itu, Rasulullah SAW tidak bahas ikhlas itu manakala amalan doa yang sudah menyelisihi sunnah. Sekarang kita mau bicara apa apa yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok itu yang memperjuangkan Islam. Dalam amalan doa yang jelas-jelas menyelisihi sunnah, apa kita ridho perjuangan Islam itu dengan cara menyanyi di atas panggung? Apa dengan itu sunnah Nabi SAW diperjuangkan? Nah, dengan berbata basi kepada ahli bidah, dengan melakukan maksiat ikhtilaf bagi perempuan dengan bekerja sama dengan orang-orang kufar apa seperti itu sunnah Nabi SAW memperjuangkan uji nafsu yang Allah. Rasulullah SAW pun memperjuangkan sunnah bukan ringan berat tugas yang sangat berat diemban oleh Rasulullah SAW sampai beliau dilempari batu di jalan jalan oleh budak dan anak-anak diperintahkan oleh orang-orang kufar musuh sampai berdarah kaki Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian kita tinggal mengamalkan, kita tinggal menyebar. Jelas tidak mungkin segera Rasul dan para sahabat. Lalu kita jadikan sunnah itu permainan. Sunnah kita samakan dengan maksiat, kita anggap enteng. Kita tidak mau dinasehati. Kita memanjakan hawa nafsu. Bagaimana kecintaan dan kemuliaan kita kepada Rasulullah SAW? Bersama itu Isa-Isa melantunkan sholat, sholawat kepada Nabi, mengandung Rasulullah, memperjuangkan sunnah Nabi. Bersama itu setiap hari dia pangkat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna Seorang andaikan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menghancurkan dirinya sendiri adalah pilihan pikirannya. Istihadi berikhtiar memeras pikirannya menurut saya baik, menurut saya baik, menurut saya baik. Dan itu siapa? Ilmu gak punya. Bahasa Arab gak bisa. Sedang Islam itu berbahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab. Cara berdalil gak ngerti. Terus moh sama ulama. Yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggalkan. Dia siapa? Membedakan putih sama hitam saja gak ngerti. Akhirnya yang hitam malah dipakai, yang putih dilepas. Nasibnya lah, Allah, Allah, Allah, billah. Bertakwalah kita kepada Allah Kalau kita memang mencintai Rasulullah SAW, kita yakin bahwa apa yang dibawa Rasul itu sempurna, cukup. Jangan menambah, jangan mengurangi. Kalau mengurangi karena kita lemah, masih diberi kubur. Tapi kalau menambah, ingat hadis Nabi SAW. Inna Allah saja taubat dan muqtadi diambil. Sungguhnya Allah menghijab taubat yang tidak dari bid'ah. Kenapa? Ahli bidah melakukan bid'ah dengan anggapan itu ibadah. Bagaimana orang beribadah mau bertaubat? Coba orang kalau berzina, kenapa kamu berzina? Nakui dia saya memang tergoda, saya lemah, saya berdosa. Nakui. Coba kalau kamu tidak itu. Kok kamu kerjakan ini? Oh, malah naik menikah. menang. Tapi siapa yang mengatakan ini tidak? Mana dalilnya kalau ini kita? Ya justru tidak ada dalil itu tidak. Kadang kita ini diminta dalil sama yang tidak. Bingung pula kita ini. Enggak ada dalilnya. Kalau maksiat tidak ada dalilnya. Kelebihan itu justru kalau tidak ada dalilnya namanya tidak. Jadi jangan kita tertipu dengan ijtihad kita sendiri. Kan dulu ada perkataan yang indah. Andaikan tidak kena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda, maka yang pertama kali akan mengempas sama pemuda tadi adalah ijtihad dia. Enggak punya ilmu, bukan ahli, enggak mau duduk bersama, ijtihad sendiri dia sudah menghancurkan dirinya. Coba kita pikir. Kalau begitu kok sholat malam berdoa kepada Allah minta jaya. Kalau kita ini jujur betul, ingin menuju kepada kebenaran, ingin membuktikan cinta kita kepada Allah, terus tanpa diri diribeti dengan ikatan ikatan manusia, minta betul kepada Allah hidayah. Allah akan memberikan kepada kita al-hidayah. Ketika masalah datang kebenaran, kita sumbat telinga kita. Kalau tak berlubang telinga kita kita masuk masukkan telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Jadi tidak sempat lewat di kepala kita. Bagaimana mau sampai ke hati? Jadi dipikir aja. Tidak itu mana? Ya, nah, itu tidak memahami jadi masalah yang kecil ada takbir itu tidak usah ditambah-tambah. Kadang begitu orang takbir ditambah kita ingkari, kita lah mengingkari orang yang mengingkari kesalahan. Ini kelompok Islam. Ahli sunnah Islam. makhluk makhlukkan orang. Begitu ditanya, siapa yang sudah kita kafirkan? Enggak ada. Pernah orang setelah begitu, jawabnya itu kafir-kafirkan orang. Saya tanya, siapa yang sudah kita kafirkan? Enggak kita memberi wujud. Jadi karena apa? Enggak, enggak belum memahami kaidah di sunnah dalam pengkafiran. Coba bagaimana kalau membahas, membahas baca ayat Allah Subhanahu wa taala misalkan yang mutlak-mutlak. Inna huma yusuf billah faqad Allah alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang disebutkan Allah, maka dia telah diharamkan surga. Dia mau menuju apa sama Allah? Allah takwiri begitu. Allah itu gampang kafir mengkafirkan begitu. Kan Coba dipahami apa maksud saya. Sampai saya pernah ditanya. Tentu kalau seperti itu, jangan-jangan yang masuk neraka malah orang muslim semua. Ya, kita harus sadar yang bertanya orang lain. Jadi kalau silik mengeluarkan dari Islam, kubur mengeluarkan dari Islam, nikah keluar dari Islam, dikit-dikit keluar, keluar, keluar. Jangan-jangan yang dikenakan orang muslim semua, orang kafirnya di surga. Ini tidak. Pertanyaan itu pertanyaan neraka. Benar. Jadi hatta masalah tak, takbir saja ulama mengingkari tambah-tambah Kita ini cukup dengan apa yang cukup dengan yang salah ber. Oh. Jika bersalah belum cukup, ya, kita cukupkan takbir. Caranya. Saya itu sampai senang ditanya, ya kita menerangkan rukyatul hilal itu yang sunnah, dan hisab itu menyelisih sunnah. Saya mengatakan rukyatul hilal itu ibadah makhluk apa tidak makhluk? Apa maksudnya mabuk? Dia keburu, keburu. Ngenyek betul. Terus, nek gitu. Tapi tidak berhasil. Penghinaan dia kepada sunnah itu justru menghilangkan dia sendiri. Jadi ahli sunnah yang harus membela sunnah. Tegakkan. Hidayah di tangan Allah. Tapi kewajiban kita memberikan hidayah kepada Tunjukkan. Sunnah Nabi hidayah. Sunnah Nabi itu bersih, sunnah Nabi itu suci, sunnah Nabi itu membawa masalah kebaikan hidup kita ini. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad, la yasluku atilu hadhihi ummah ila ilah khalaqa Allah. Tidak akan bisa baik keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah baik generasi awalnya. Dulu baik dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman yang diwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pun baiknya seperti itu. Cuman sebagian kaum muslim itu nggak sabar. Kalau kita pakai cara dakwah halus sunnah salat ini, kita nggak akan pernah punya negara. Kapan kita itu punya negara? Karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan menukil sebuah perkataan, Manis tafal farid, do'ufa masyur." Orang itu kalau jalan itu dianggap masih panjang, jalannya jadi lemah memang gitu, uh, masih jauh betul. Sudah jalannya terjal lagi jauh. Jadi jalannya jadi lemas. Lalu nah, sunnah ke opsi ini. Sunnah Nabi adalah cara yang paling cepat dan terdekat untuk sampai kepada apa? kemuliaan. Rasulullah 23 tahun. 10 tahun di Makkah. Bahkan sudah yang dengan Jadi pemimpin sudah ditawarkan. Baik Muhammad, kalau engkau dengan dakwah ingin jadi pemimpin kepada kami bangsa Arab, kami akan angkat kau jadi pemimpin. Dan tidaklah kami akan memutuskan satu hukum pun kecuali dengan ucapan. Coba kalau ini ditawarkan sama aktivis-aktivis dakwah ini yang terlibat dalam dunia. Tidak ditawarkan ditawarin akhirnya bahkan diselokan-selokan demokrasi itu tadi tawarkan sama Rasul. Tapi malah manakala itu bukan manhaj yang diajarkan oleh Allah. Tidak ditolak oleh Rasul. Andaikan Musa mau mengumpulkan masa untuk mengukur Fir'aun, bisa. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Allah Senai hukum Kenai dengan akidahnya, pemahamannya, fikrahnya. Kalau pikirannya sudah tak ngeres, bisa Allah baik. Begitu. Kalau kerjanya bisa kritisi, Itu bisa, sabar setiap pemimpin naik dikritisi. Dia sendiri suruh mungkin, gak bisa. Susah. Dipimpin nggak bisa, mungkin tidak bisa. Jadi ahli sunnah itu bukan oposisi. Coba kita sadari, ini kan sederhana sih mikirnya. Sederhana. Para nabi dan rasul dakwahnya Bapak merebut kekuasaan. Kalau mau mereka bisa, apalagi mereka nabi dan rasul. Iya, rasul jadi pakar betis rumahnya saja. Selamat kok. Perang Badar yang cuma ukuran ratusan bukan ribuan menang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mau repuh, apalagi sudah diserahkan, Kami tidak akan memutuskan satu hukum pun kecuali dengan nafsu ya Allah. Tidak, enggak kepingin gitu lah. Tidak. Maka bersabar. Di saat orang lain tidak sabar, kita harus sabar. Ya. Nabi SAW mengatakan tentang penguasa ini. Kita harus taati, sabar. Wa in daraba dhahraka wa aqada Sekalipun dipukul punggungmu, dirampas harta, Ismah wa hati, dengar taati. Apa laku hadis ini di kalangan para kaum kaum pergerakan? Enggak laku hadis ini. Demonstrasi. Jadi ingin gitu. Menanggapi film apa ya? Penghinaan, ah, penghinaan kepada Nabi yang dibikin di Amerika. Demonstrasi yang paling polisi, nggak ada yang jadi korban dan seterusnya. Apa masalahnya? Itu dianggap bangga. Wih kok, nggak itu. Perhatikan kita. Ketika Dul Kuwaisirah, kenal sama ini. Sudah sering dikenalkan, masa tidak kenal? Kenal kan? Bos, khawarij, bibitnya khawarij. Menghina Rasulullah SAW. Apa hinanya? Ibil ya Muhammad. Berlaku adil wahai Muhammad. Demi Allah ini pembagian yang tidak adil. Ini jenis penghinaan besar kepada Rasulullah. Umar itu marah besar. Marah. Rasulullah sendiri itu marah karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Lebih cinta mana kira-kira Umar bin Khattab dengan orang-orang lain yang sementara Lebih cinta Umar jelas. Khalid bin Walid marah besar. ada yang dikerjakan. Minta dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, biar bunuh orang ini. Ketika Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, Barangkan dia masuk sholat. Sudah, itu sunnah Nabi SAW. Sekarang kau minta izin sama sunnah. Selalu, buat apa? Karena dilihat di luar negeri, Libya sudah sampai malah terbunuh itu apa? Sudah besar. Wah, kita masa enggak ikut. Ikut, menyerupai orang-orang yang keliru. Semangat dan seterusnya oleh perbatu, bakar mobil, gedung-gedung dibakar. Polisi dilempari, pagar dirusak. Ya, Berisir sama sunnah. Kalau tidak sama SBDC. Boleh tidak saya kerjakan begini? Ya begitu. Nah kalau ketika di sunnah meneruskan kata itu, ala di sunnah itu anti jihad. Ya begitu. Ya, kita mau dia-dia yang kita itu. Ya, ahli sunnah itu gentle kan begitu ya. Dia beneran itu menghadapi musuh penebul nyumput gak tahu namanya siapa, si polisi kesulitan nyari namanya. Kan dia nanya, aku ini, aku ini, aku ini. Aku aku oke, ya kan? Nah. Jadi harus butuh fikir itulah Islam, sudah indah. Ya. Anda kan itu bagus sudah ditangkap, oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang berjalan dengan kita Salman al ini yang ketika Umar bin Khattab menjabat jadi Amirul Mukminin terus berkhutbah Akhirnya Salman Al-Farisi berdiri. Ya. Saya kalau kamu keliru, saya luruskan dengan ini sambil mengangkat pedang. Ditanya gimana kisah ini? Enggak ngerti. Memang enggak ada kisah itu sedikit-sedikit. Itu bolehnya dimuntahkan kepada penguasa. Lah kisahnya Salman Al-Farisi enggak ngerti di mana dia temui. Pokoknya tahu sepo, kan tahu sepo. Ketak tular orang tua gitu ya. Nggak ada, itu sudah dibantah ulama kita itu nggak ada. Nggak mungkin seorang Salman itu melakukan hal yang menyelisih Rasulullah. Apalagi amir mu'minnya siapa? Umar. Nggak mungkin. Nah, jadi kita ini dalil terus yang betul. Dan kita harus kita percaya. tidak tahu, jawab, kita nggak tanggung jawab. Nah inilah berkaitan dengan masalah takdir kita luaskan seperti itu sehingga kita punya gambaran gitu di dalam kita ini menghadapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga memunculkan pada diri kita ini mau introspeksi diri. Kita yang meletakkan diri kepada sunnah atau muslim secara umum ternyata memiliki beberapa kelemahan yang kadang-kadang kita masih melebihkan cara berpikir kita daripada pemahaman sahabat. Sahabat itu kok begini enggak Terus gitu aja loh. Nah, kadang-kadang begitu. Kita sering gemesnya melihat sebuah cerita Tidak Seperti Umar bin Sudah gemes betul ini. Guru saya tinggal. Ya Rasulullah. Apa? Iqlami. Adri kunukahu. Izinkan saya itu saya bunuh orang ini. Nah, Allah bisa. Ya, dia jangan. Kadang-kadang dia mati sah. Bukan nggak marah, mati dihina. Tapi izin sama Rasulullah. Sunnahnya kayak mana gitu. Kalau sunnahnya gak dibunuh, ya sudah gak dibunuh sendiri. Sampai Umar ingin bunuh Dajjal ketika ada kisah Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid kan sifatnya kayak Dajjal. Umar datang kepada Nabi, biar saya bunuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, In kunhu la anak an Kalau Ibnu Sayyid itu betul-betul Dajjal, kamu gak akan mampu membunuhnya, wahai Umar. Kenapa? Kau Umar gak mampu, kenapa? Karena Umar itu kuat. Kalau betul-betul Ibnu Sayyid itu Dajjal, kamu gak akan mampu membunuhnya, wahai Umar. Kenapa? Karena bukan Umar yang dipilih oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Siapa yang dipilih? Isa yang tidak kenal itu. Bukan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu semacam harus kita pahami. Sunnah Nabi berjaya dan pasti bagus. Kita harus yakini kejadian-kejadian yang dikhabarkan oleh Nabi sudah kita terus begitu banyak. Nah, jadi seperti ini. Takbir itu nggak boleh ditambahkan. Sudah takbir yang ada dari salah satu yang salah. Gak apa-apa orang bilang takbirnya nggak berirama. Ya tidak apa-apa. Kita ini bukan suruh berirama. Ya, ya. Nah, jadi sunnah Nabi itu sekalipun dipandang oleh manusia nggak berirama, nggak ada variasi, nggak tidak, Tapi kita indah di dalam hati kita. Sudah seperti Ya. Nah, saya insya Allah ya, kita sekarang. Kita akan ibadah berkaitan dengan sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Indonesia. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kemudian ada pengumuman dari Ustaz Wahyu kepada beliau kami persilahkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.